bangunan kalimat atau kalam ya, dalam bahasa Arab itu terdiri dari apa saja kemarin? Terdiri dari ya. Pertama bangunannya terdiri dari kata-kata. Kata itu dalam bahasa Arab apa artinya? Kalam. Kalimah. Jangan lupa. Ya. Kalimah. Ya. Kalimah itu bahasa Indonesia apa? Kata. Dari kalimah tersebut tersusun darinya apa saja? Maksudnya yang menyusun sebuah kalimat itu apa? Huruf. Hurufun. Hurufun itu apa artinya? Huruf. Ya. Jadi bahasa Indonesia sama bahasa Arab sama. Huruf sama apa? Hurufun. Gitu. Saya bedakan dengan tanwin, usulan dari <laughs> Jadi ada yang mengusulkan karena apa? Karena persamaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab huruf bahasa Arabnya hurufun. Nah, tapi itu jamak. Jamak itu apa? Jamak itu adalah lebih dari lebih dari dua. Lebih dari dua. Tapi satunya itu apa? Harfun. Jadi bahasa Arabnya huruf itu harfun. Ingat ya, harfun. Baik, bangunan kalimat terdiri dari kata-kata. Kata-kata bahasa Arabnya adalah kalimat. Kemudian satu kata itu terdiri dari huruf-huruf satu hurufnya namanya har harfun. Videonya belum kan? Saya, ambil dulu Kita aja dulu Permanen Oh ya Syukron Misalnya kata dalam bahasa apa Pak? Siapa yang ngasih contoh? Silakan. Muhammad Muhammadu Maridun Muhammadun Maridun Muhammad Apa artinya? Muhammad sakit. Muhammad sakit. Ya, Muhammadun Muhammad Maridun apa? Sakit. Nah, ini disebut apa kemarin susunan ini? Kan. Kalam. Kalam atau kalimah? Kalam. Kenapa kalam? Baik. Pengertian kalam. Kemarin kan saya suruh ngapal kan? Al kalamu huwa lafzul. Al-Murakabu Al-Mufidu Bilwati Baik, pertama Al-Kalam huwa amar Apa dari sisi, dari sisi ini? Lapatnya yang mana ini Lapatnya? Semuanya Semua lapat. karena lapat pengertiannya apa kemarin? Cakupan Itu murakab Cakupan huruf hijaiyah. ya. Yang berupa apa? berupa suara. Nah ini kalau dibaca apa? Muhammadun. Ya, lafat. Lawannya lafat apa kemarin? Seperti apa? Syarat dan seterusnya. Lafzul murakab. Yang kedua murakab. Murakab itu maksudnya apa? Tersusun. Lebih dari lebih dari satu. Nah, tersusun itu lebih dari satu di sini, bukan jamak. Kalau jamak lebih dari dua, adapun susunan itu lebih dari satu. Muhammadun Maridun susunan ini namanya apa? Murokab kemarin ya. Morokab itu adalah susunan. Kemudian al-mufid. Mufid nggak di sini Muhammad sakit. Maksudnya mufid apa kemarin itu? Tidak. Pertama, tidak menimbulkan pertanyaan setelah kita ucapkan. Yang kedua, yahsunu suput alaiha. Maksudnya apa? Kita sudah merasa apa? Tenang dan kita boleh diam. Maksudnya apa? Seperti itu. Muhammad sakit, oh udah. Tahu kita Muhammad sakit. Tapi kalau misalnya Ketika datang ketika datang Muhammad kemudian kita diam, maka ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Ada. Ketika Muhammad datang, kenapa? Gitu kan? Nah, itu namanya apa namanya? Tidak ya tidak apa? Tidak mufid. Jadi seandainya Muhammad datang titik. Mufid nggak seperti itu? Tidak mufid. Karena ini sudah lafat kemudian tersusun dari dua kata. Kemudian dia mufid karena sudah dipahami maknanya. Karena kita sudah tahu apa namanya sudah cukup dan bisa diam di sini maka mungkin. Kemudian yang terakhir apa? Bilwati. Bilwati. alwat artinya apa? Meletakkan. Betul, meletakkan. Siapa yang meletakkan? maksudnya apa? Susunan tersebut sesuai yang diletakkan orang Arab. Maksudnya bukan apa? Bukan bahasa selain Arab. Nah, Bahasa selain Arab ada dua kemarin. Siapa yang ingat? Ini tambahan. Ya. Bahasa selain Arab itu kalau ketika dimasukkan kepada bahasa Arab itu dua kemungkinan. Namanya Arab ya. Kemungkinan pertama dia berubah atau dia langsung dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Dan dua-duanya ketika dimasukkan ke dalam kalimat Arab maka juga sudah menjadi apa? Bahasa Arab. Seperti itu. Contohnya apa? Saya contohkan apa? Ilfas Ya, silvas itu bahasa Arab, artinya televisi. Tapi ada juga televisiun. Itu juga bahasa Arab, tapi itu adalah bahasa serapan yang utuh. Jadi masuk ke dalam bahasa Arab itu tidak tidak berubah. Ini adalah kalam. Baik. Ada pertanyaan? Jadi di sini inti dari kitab ini sebenarnya adalah menghafal. Nah, jadi kita syarah di sini itu supaya apa? Supaya kita paham apa yang dihafal. Karena ini kitabnya sangat ringkas. Jadi saya minta setiap bab itu di dihafal. Itu intinya. Adapun nanti hasilnya misalnya kita sudah belajar selama kitab ini misalnya selesai mungkin setengah tahun atau setahun mungkin paling lama misalnya. Kemudian kita bertanya apa hasil dari apa jerih payah kita, gitu kan? Terkadang kita cuma dapat pusingnya aja pas keluar apa? Gak ngerti kita belajar cuma dapat pusingnya aja. Pas baca Quran juga nggak paham artinya. Nah, maka hasilnya apa? Hasilnya nanti setelah ini, setelah antum mau selesai, setelah antum mendapatkan banyak kosakata, ya, setelah antum memahami kerangka secara utuh bahasa Arab, maka antum akan mendapatkan apa? Oh, gitu. Ternyata seperti ini bentuknya. Antum akan mendapati pemahaman yang global dalam apa? Dalam bahasa Arab. Itu makanya saya suruh saya memilih kitab ini karena kitab ini ringkas dan mudah dihafal. Baik, seperti saya katakan kemarin bahwasanya apa? Ilmu itu apa yang kita hafal, sisanya. Itu selesai, selesai belajar ini, ya, nggak ada hafalan maka nggak ada apa sisanya juga maka apa maka hafalan itu sangat apa sangat penting baik itu jadi manfaatnya nanti insya Allah. Jadi bukan langsung setelah pusing kemudian dapat manfaat enggak. Manfaatnya nanti. Sekarang kita apa namanya e, menggali dulu, memahami, kemudian dihafal. Yang penting dihafal, dihafal, dihafal, dihafal. Setelah kita di akhir-akhir nanti paham kerangka bahasa Arab itu seperti ini. Itu minimalnya. Nanti antum mendapatkan itu insya Allah. Baik. Adapun memahami yang lainnya maka butuh apa? Ilmu yang lain dan kosakata. Baik. Kita lanjutkan. Kemarin setelah kita membahas al-kalam Baik. Saya bagi dulu. Dalam suatu kalam itu pasti tidak lepas dari tiga jenis kata. Jenis kata dalam bahasa Arab apa saja kemarin pertama? Isim. Isim fiil sama huruf. Baik. Matanya gimana matanya? Wa aksamu, wa aksamu salah. Ya. Aksam dan jenisnya ada tiga. Maksudnya jenis kata itu terbagi menjadi tiga. Pertama apa? Isim. ismun, Ismun. Ismun. Fi'lun. Nama. Harfun lima eh, akhirnya ismun apa itu ismun ismun itu apa kemarin kata benda kata benda nah tapi pengertian secara keseluruhan apa kata yang mengandung makna dan tidak terkait dengan makna kata yang berhubungan dengan eh, kata yang menunjukkan menunjukkan suatu makna dan tidak berhubungan dengan waktu Siapa yang bisa menerangkan tidak berhubungan dengan waktu? Kenapa? Fi'lun. Ya, fi'lun itu berhubungan. Saya nah, kasih kata benda biar gampang. Baik. Tidak berhubungan dengan waktu itu apa? Maksudnya tidak berhubungan dengan kejadian atau tidak bisa ditanya kapan, ya. Seperti itu. Jadi yang bisa ditanya kapan maksudnya itu pengen membedakan antara kata benda dengan kata kerja yaitu bawahnya itu fiil karena fiil itu berhubungan dengan wak waktu seperti itu atau kata yang menunjukkan suatu makna dan tidak berhubungan dengan waktu itu isim atau diterjemahkan secara ringkas atau secara contohnya yaitu kata benda kemudian yang kedua fiil fi'lun apa itu kemarin kata kerja pengertiannya kata yang menunjukkan suatu makna dan berhubungan dengan waktu. Kata kerja. Karena kata kerja semua pasti berhubungan dengan apa? Dengan waktu. Nah, kemudian ini. Harpun ja'ali makna. Huruf yang mempunyai makna. Contohnya apa? Min. Ya, min dan seterusnya ala dan seterusnya. Ini huruf huruf huruf jar. Baik. Baik. Kenapa dikasih kata ja'ali makna? Kenapa ada kata ja'ali makna yang mempunyai makna? Ya. Kenapa? Huruf apa? Huruf hijaiyah. Ya, jadi huruf harf ini terbagi jadi. Jadi secara umum isim fiil nama apa? Harf. Ya, alimannya kita tutup dulu. Ya. Isim fiil harf. Kata benda, kata kerja. Ya, ini khusus bahasa Arab di sini. Huruf. Di bahasa lain nggak ada huruf huruf seperti ini. Adanya cuma di bahasa Arab. Nah, kita tulis ja alif makna karena huruf itu umum ya alif belum ba ya, tak tak dan seterusnya belum berarti belum berarti nah tapi juga ada huruf yang sudah ada maknanya yaitu apa tadi seperti kita contohkan ini bi bi nah. wa nah maka jenis huruf itu ada berapa ada dua huruf hijaiyah seperti ini kemudian yang kedua huruf yang sudah mempunyai makna seperti ini ma'ani seperti ini ya. Akan tetapi huruf ini walaupun punya makna di asalnya, tapi dia maknanya nanti bisa berubah-berubah. Iya, dia harus disesuaikan dengan konteksnya atau kata setelahnya atau sebelumnya. Baik, itu pelajaran kemarin. Kemudian satu lagi, pelajaran kemarin apa? huruf huruful ya. Nah, ini di sini. Waktu itu wa itu al apa namanya? Alamat isim. Wal ismu yu'rafu bil khaffi. Saya sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Mama na yu'rafu. Yu'rafu itu diketahui. Isim diketahui dengan apa saja gitu. Kalau sudah kita hapus. Thank you. kop, Kof itu artinya adalah asroh. Ya, secara langsung, terjemahan secara langsung. Namun secara istilah nanti insya Allah. Di babnya, bab, itu. Oh ya, kemarin saya bilang apa? E, penulis ini condong ke madhab apa? Kufah. Basra. Basra atau Kufah? Yang betul Kufah. Ya yang betul Kufah. Mungkin saya kebalik ya kemarin. Jadi istilah apa? Istilah al khafd itu punya punyanya istilah siapa? Ahli ahli Kufah. Ya, mungkin anak kemarin kebalik apa? Antara Kufah sama basro. Dan, dan Imam Suyuti mengatakan apa? Penulis ini juga apa? Condong ke madhab Kufiyin atau orang-orang Kufah. Karena apa ya? Karena tadi itu dia meng, apa namanya uh, mengibaratkan atau mengungkapkan jar itu dengan khofet. Apa itu jar apa itu khofet? Nah, apa itu jar apa khofet apa? Kasro, maksudnya kasro. Kasro yang seperti saya bilang tadi. Taib. Di sini ya wal ismu fal, falismu yu'rafu bil khofti. Isim itu diketahui tandanya yang satu apa? Al khof. Wa tanwin. Tanwin. Dukul alif wal lam, alif lam. Kemudian apa lagi? Huruful khafdi. Huruf al khaf Kemudian huruful qasam. mudah, Cuman itu aja. Huruful qasam. Pertama kita baca al khaf kemudian at-tanwin, kemudian al. Al ini alif dan lam. Kemudian huruful di, Kemudian huruful kosam kosami kof di huruf-huruf ad at tanwin kof Baik. al taib eh, apa artinya dari kemarin? Kasroh. Jadi kata yang bisa dikasroh akhirnya maksudnya bukan tengahnya bukan awalnya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Bismi Allahi. Mana yang kasroh di situ? Bi. Bi kasroh kan? Iya, betul. Tapi tandanya bukan bi. Tandanya di apa yang yang kasroh itu maksudnya yang di akhir. Bi. Mi. sama hi. Ya. Salah satu tanda isim itu adalah kasroh. Ya, di sini ada kata bismi sama Allahi. Berarti ismi itu isim bukan? Isim katanya juga sama kan? Ya, isim itu pasti isim. Ya. Kemudian Allah, isim bukan? Isim. Kenapa isim? Kasro. Karena bisa di kasro. Nah, karena kasro atau kopet ini adalah tanda apa? Tanda isim. Kemudian yang kedua at-tanwin. Ya, tanwin di sana ada contohnya. Muhammadun. Muhammadun Ya, tanwin. Berarti Muhammad apa jenisnya? Isim. Marid apa? Isim. Dua-duanya isim. Kemudian kita bisa simpulkan lagi yang tadi bahwasanya salah e, pengertian isim itu secara cepatnya adalah kata benda. Muhammad kata benda bukan? Nah, Marit kata benda bukan? Ya. Marit kata sifat. <laughs> Berarti nggak semua isim itu kata benda. Nah, seperti itu ya. Baik. Atan ya. Iya betul, iya. Tanwin itu ada banyak. Ada domatain, ada kasrotain, ada hathatain. Semuanya ini menunjukkan bahwasanya itu apa? Isim. Nah, akan tetapi di kasro, ya, sebelum masuk ke tanwin dan afwan. Di kasro nanti ada fiil-fiil yang di kasro. Akan tetapi kasrohnya bukan kasro asli. Yang kasro asli itu cuma punya siapa? isim. Seperti nanti saya contohkan. Fatkoma salah kemarin sudah contoh belum? Nah, tanya hanya salah. Komat. Komat itu telah didirikan. Tapi di sini apa? Otomatis sholat. Tapi ini bukan kasroh asli di situ. Jadi kasrohnya di sini kenapa? Karena ketemunya dua sukun maka dimudahkan dengan apa? Kasroh asalnya kotkomat asolat. Menjadi kotkomatis sholat. Seperti itu. Tapi ini jumlahnya nggak banyak. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya semua yang kasroh itu adalah apa? Sim. Kemudian yang ketiga al, kemasukan apa? Alif lam. Kata bismillah, yang mana yang ada alnya? Allah. Allah. Berarti isim bukan? Berarti terkumpul dua tanda. Apa yang pertama? Kasroh. Yang kedua apa? Alif lam. Nah, isim. Gitu. Kemudian yang ketiga huruful khafdi. Di sini juga ada. Huruful khafdi apa saja? <coughs> Nah, nanti insya Allah. Salah satunya adalah apa? Ba. Ba. Jika isim itu kemasukan huruf kokot, ya eh, afwan. Jika kata itu kemasukan salah satu dari huruf kokot, huruf kokot itu termasuk apa ini? Bi ini. Huruf kokot itu disebut dengan huruf apa? Jar. Nah, kokot itu istilah apa? Kufiyun atau ahli kufah, jar itu istilah ahlu basro. Apa itu istilah-istilah nanti insyaallah. Itu adalah apa? Seperti yang kita keterangan tambahan kemarin ya. Huruful khabar. Huruf-huruf yang menyebabkan isim setelahnya itu kasroh. Salah satunya adalah apa? Hmm. Bi. Artinya apa bi? Dengan. Dengan. Bismillah apa artinya? Dengan menyebut nama Allah. Ya, dengan menyebut nama kata menyebutnya itu tafsir. Bismillah. Jadi sebenarnya dengan nama Allah, tapi apa namanya ditambahkan Tafsirnya apa? Dengan menyebut nama Allah. Nah, di di sini dia adalah huruf apa? Khafat. Berarti satu, dua, tiga, empat. Tanda yang keempat, kalau misalnya ada kata yang kemasukan bi atau teman-temannya, maka pastikan depannya itu adalah apa? Isim. Isim. Pastikan isim. Ya, pastikan kasroh juga betul. Kasro itu hasilnya, hasil dari favorit itu kasro. Tapi kita bahas pembahasan di sini bahwasanya kalau kemasukan B, kemasukan apa lagi tadi? V, v dan kawan-kawannya atau huruf-huruf ma'ani tadi. Pasti kan itu setelahnya apa? Adalah isim. Kemudian yang terakhir huruf qasam. Apa kemarin huruf qasam? Waw. Ta sama ba. Allah ini saja. Demi Allah, Berarti Allah kosam bukan? Eh kosam. Allah isim bukan? Isim. Kemudian tallahi. Billahi misalnya. Semuanya ini apa? Isim. Karena apa? Bersumpah dengan hal tersebut yaitu dengan Allah. Maka bisa kita tentukan bahwasanya Allah isim isim karena kemasukan huruf-huruf apa ini? Huruf-huruf sumpah ada tiga yaitu waw, tak sama ba. Baik. Sampai di sini ya kemarin ya. Iya. Ya. Bersumpah dengan selain Allah? Enggak bisa bersumpah dengan selain Allah kalau secara bahasa. Maksudnya apa? Selain wallah dan kata wow ini yang umum. Ya. Wow ini umum. Jadi nanti ada perinciannya. Jadi enggak enggak cuman apa namanya? Enggak cuman kata Allah. Wa. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi itu apa? Demi apa bukan artinya atau dan? demi. Kemudian tallahi. Nah. Ya. Tapi kalau tak sama ba ini nanti ada perinciannya. Mau dirinci? Di sini ada perinciannya. Ya. Ya, kita contohkan Allah semua itu kenapa? Supaya memudahkan intinya tiga huruf ini itu apa? Huruf kosam dan huruf kosam itu ketika masuk kepada suatu kata maka depannya itu pasti apa? Pasti isim. Enggak mungkin bersumpah dengan kata kerja. Misalnya apa? Berseberangan dengan kata kerja misalnya apa? Watak tuk misalnya. watak tuk Demi kamu menulis. Ya. Wa Apa? Wa isma. Ya. Gak bisa. Dan itu gak mungkin. Ya. Bersumpah dengan kata kerja itu nggak nggak bisa. Nah, Iya, kasroh. Wallahi, tallahi, billahi. Semuanya menyebabkan kasroh karena huruf kosam ini termasuk huruf jar sebenarnya, huruf kofet. Gitu. Kalau kosam itu mana Mananya apa? Demi. Oh, demi. Iya. Kosam itu demi. Iya. Itu huruf-huruf yang makani juga walaupun satu huruf. Wow, tak, ba ini semuanya mempunyai apa? Mempunyai makna. Baik. Sebentar. Saya rincikan ya, sedikit. Ya, jadi wow itu wahia tadkhulu la tadkhulu ila ala ismi dhahir. Nah, ini juga perlu keterangan ismi dohir itu apa nanti. Hmm. Karena apa? Enggak saya rinci karena itu berkaitan dengan pelajaran yang lain seperti pertanyaannya Mas Romi tadi. Kemudian, jadi dia masuk untuk isim dohir nanti insya Allah isim dohir. Kemudian yang ba itu wala tahtasu bila tinduna lawat bal tadkhulu ala ismin dohir wa ala domir. Nah, kalau yang ba ini yang ba ini bisa masuk ke semuanya. Bisa billahi bisa. Dengan kata ganti misalnya anta, kata gantinya kan ka di situ. Misalnya kita buka, apa artinya kita buka? Kitabmu. Bika itu bisa. Bika saya bersumpah demi kamu gitu, tapi boleh nggak bersumpah bika? Nah, boleh. Makanya contohnya Allah sudah selamat sudah. Kemudian tak boleh tertulis ilalab dirjalal. Dan tak ini khusus untuk lafadz Allah. Jadi ini khusus untuk kata kata benda, ya. Tidak boleh kata ganti. Kemudian B ini boleh masuk ke dua-duanya. Jadi ini umum, ini paling umum. Boleh dua duanya Nah, ini untuk khusus untuk lafzul jalalah Allah. Ta itu nggak bisa selain tallahi. Ya. Tas sama it nggak bisa. Seperti itu. Itu perincian. Tapi itu tambahan saja. Baik. Sekarang masuk alamatul fi'li. Oh ya, walismu yu'rafu bi khatibatan wa dukhul al-falam wa huruful khafdi wa hiya wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa hu. Nah, ini juga harus dihafal. Ya, siapa yang belum hafal ini? Huruf wa huruful khafdi wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Ini wajib di Sebenarnya semuanya wajib dihafal ya. Semuanya wajib dihafal, tapi ini penting. Pertama min wa ila wa an wa ala wa fi warubba walba, walkaf, wallam. Ini semua sudah saya terangkan di pertemuan kemarin ya. Apa artinya satu-satu? Maka kemarin sudah saya terangkan ya. Pertama, min apa artinya min? Ila ala afwan an dulu an dari ala fi rubba Hah? Berubah? Jarang, jarang. Jarang, ya. Untuk taklil di sini artinya. Tapi juga ada arti yang lain. Tapi kita secara makna asal atau apa untuk taklil. Kemudian untuk mensedikitkan atau jarang-jarang. Kemudian ba dengan. Kemudian kaf seperti. Nah, kemudian lam untuk. Kemudian huruf kosam tadi sudah tiga huruf. Baik. Kita lanjutkan. Tanda berikutnya. Iya. An sama min. Itu samai. Pemakaiannya sifatnya adalah samai. Samai itu apa? Kita mendengar dari orang Arab. Walaupun makna sama-sama min, ya, tapi kita tidak boleh apa? Menukar dengan apa? Dengan sekehendak kita gitu. Jadi seperti itu. Sifat asalnya sifatnya huruf semua itu samai. Akan tetapi bisa kita rumuskan. Misalnya misalnya Maaf Menghapus yang tadi? Oh ya. Misalnya hadis dalam hadis misalnya diriwayatkan dari Aisyah. Di sini kata min atau an? An. Mas Aisyah. Ya. Mas an Aisyah. Kan? Ya. Walaupun di situ diganti dengan kata min apa? Bisa. Tapi penggunaan orang Arab menggunakan kata apa? Kata an. Maka kita berarti kalau hadis itu apa? Dari dari tapi menggunakan kata apa? Kata an. Nah, kalau min misalnya apa? Minal masjid. Dari apa? Dari masjid. Nah, kemudian minal baik dan seterusnya. Dan kita lihat contoh-contohnya itu maka kita simpulkan bahwasanya kalau tempatnya satu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu apa? Berarti apa? Min. Biasanya menggunakan apa? Min. Tapi nanti ada juga perpindahan tempat yang menggunakan kata an. Ya. Misalnya bait al-masjidu nah, ini kalau sudah belajar lanjutan biasanya sudah tahu kata ini al-masjidu ba'idun anil baik. Kataan Kataan digunakan di sini. Padahal di sini apa? Menunjukkan apa? Tempat. Nah, nah seperti itu. Jadi, lo kenapa seperti itu? Ini namanya samai. Namanya apa? Samai itu sifatnya kita mendengar saja dari orang orang Arab. Semakin lama kita belajar, semakin tahu apa namanya bisa menempatkan kata tersebut. Tapi sebenarnya secara asal maknanya dua-duanya an sama min ini sama. Gitu. Kalau antum bilang al itu ba'idun minal bait sebenarnya dipahami. Cuman apa? Ya. Cuman apa? Ada sedikit yang nggak pas. Nah, ini pelajaran apa namanya? Pelajaran takbir namanya. Pelajaran takbir dan ini sangat penting. Kurang layak. Kurang layak. <laughs> Dipahami. Al itu ba'idun minal bait dipahami dan itu sahih betul. Ya. Tidak tidak biasa. Ya. Ada yang derajatnya tidak biasa, ada yang derajatnya nanti merubah makna, ada yang derajatnya itu salah. Seperti misalnya. Ya. Dakhola. apa artinya? Dakhola ila al jannah. Masuk ke surga. Ini kata betul atau salah? Masuk dakhola kan? ila ke al jannah apa surga tapi kata seperti ini kenapa salah nggak perlu ila kenapa nggak perlu ila ya seperti itu karena apa ada hadis mengatakan bahwasanya apa waman atau ani dakolal jannah nggak pakai ila nggak pakai ila seperti itu ya jelas nah seperti ini jadi tanpa ilah pun sudah jelas. Iya, tanpa ilah pun sudah jelas. Tanpa ilah itu malah salah. Kenapa salah? Karena bisa saja. Karena ilah sudah tolak ilah jannah. Enggak cara makna loh. Cara makna bisa saja seperti ini kan? Bisa. Tapi Nah ini sifatnya kalau seperti ini derajatnya sudah apa? Sudah berbeda dengan min. Kalau di sini karena dia kata dakwah itu memang tidak apa? Tidak pakai apa? Tidak pakai ilah gitu. Dan semuanya ini sifatnya sama ya atau apa? Didengar dari orang Arab. Kemudian setelah kita dengar, kita kumpulkan, kemudian kita rumuskan baru. Apa saja sih yang seperti itu? Kita rumuskan ciri-cirinya apa? Nah itu seperti ilmu nau semuanya seperti itu. Ya, baik. Jadi min samaan itu sebenarnya asalnya nggak ada apa? nggak ada perbedaannya. maknanya banyak karena dua dua apa namanya seperti yang saya terangkan tadi dua kata ini bisa saling menggantikan ya. dan juga kata yang lain bisa saling apa menggantikan makanya apa namanya ansalamin ini maknanya dekat dan dia bisa apa saling menggantikan dan ini maknanya sangat banyak mungkin ada dua-duanya ini ada tujuh atau delapan makna ya atau lebih mungkin baik kita lanjutkan saja itu eh, tingkat lanjut kita lanjutkan sekarang ke pelajaran berikutnya walfi'lu sudah ketemu walfi'lu yuk Robu Qalal al-musannif rahimahullah berkata penulis rahimahullah wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa ta'i ta'nis. Dan fi'il atau kata kerja itu ciri-cirinya apa atau diketahui dengan apa? Dengan qad. Kata qad. Wasin dan sin, huruf sin maksudnya. Wasaufa dan kata saufa Wata'i ta'ni ta'nis sakinah wa ta'i sakinah dan apa tak ta'ni sakinah apa artinya ta'ni ta'nis Tak artinya tak, ya Ta'ni artinya muannas muannas itu apa menunjukkan apa perempuan muannas itu menunjukkan apa perempuan as-sakinah itu yang sukun artinya kita terangkan nanti insyaallah satu-satu beda Baik. Dari namanya kita bedakan antara tak taknis nisakina dengan tak marbuto. Tak taknis nisakina itu masuk ke fi'il kan? Tak taknis. Tak yang menunjukkan apa? Mu'anat astakina dia itu su sukun. Adapun tak marbuto, tak marbuto. Marbut itu yang dia apa? Yang diikat. Makanya marbot masjid itu apa? Diikat dengan apa? Dengan masjid. Namanya marbot. Nah marbut jadi kata-kata marbut toh? mungkin <laughs> marbut <laughs> marbut ya dia diikat dengan masjid ya. karena dia nggak bisa keluar eh, maksudnya dia harus bertanggung jawab dengan masjid maka apa diikat diikat berarti tak ya. <laughs> bukan marbutoh kalau marbutoh kan perempuan nanti marbut iya jadi seperti itu marbutoh itu maksudnya tak yang di pak diikat nah, ya, jadi bulat itu namanya apa tak marbutoh tapi kalau tak tak ini sakinah tak yang sukun. Nah. Nah, tak nah yang lawannya tak marbutah itu tak maftuhah. Maftuhah itu apa? Terbuka. Maftuh ini. Marbut, maftuh. Makanya disebut apa? Tak maftuhah sama tak marbutah. Nah, tak tak tak ini ini adalah tak yang maftuhah seperti ini. Yang dia sukun di atasnya. Gitu. Jadi lawannya tak marbutah bukan tak tak nisakinah bukan, tapi apa? Tak maf maftuhah. maftuhah. Lawannya tak marbuta adalah tak maftuha. Baik. Pertama tak marbuta. Jadi fiil kita ke pembagian kata yang kedua. adalah isim. yang kedua, ini kata yang kedua adalah fi'il. Al fi'il. Woi. Afwan, afwan, apa Jangan terbawa. Atau kata kerja. Ini diketahui dengan apa tadi? Yang pertama adalah kot. Tandanya dengan kot apa itu kot? Nah, kot itu artinya dua. Bukan dua, bukan angka dua. Maksudnya kot itu artinya ada dua. Yang pertama, tadi seperti disebutkan apa artinya? sumbu. Kita kemarin sudah membagi PL belum? Jenis PL, Belum ya? Belum. Eh, kita tulis dulu, nanti kita bagi PL setelah ini. Kemudian apa tadi? Kuat dua sin ya. Sin itu sak biasa gini, sin. Kemudian apa? Saufa. Kemudian tak tak sakinah ini. Ya. Fiil sebelum ke sini menerangkan kod ini kita harus bagi dulu fiil. Kemarin kita bagi menjadi tiga. Fiil apa? Fiilun madin. Fiilun madin. Atau al-fi'lul ma'adin ya الفعل الماضي الفعل الماضي kemudian yang kedua apa الفعل فعل kemudian fi'lul amri fi'lu al itu fi'il madi fi'il amri baik fi'il madi al fi'il madi apa artinya waktu baik kata kerja yang menunjukkan waktu lampau madi itu artinya apa yang lalu secara bahasa madi itu yang lalu kemudian contohnya misalnya apa saya telah makan bahasa Arabnya akal akal akal saya telah makan nah dalam bahasa lain juga pasti ada fi'il seperti bahasa Inggris ya ada apa pas bahasa Indonesia dengan menambahkan kata apa telah nah, seperti itu kemudian al fi'lul ini adalah menunjukkan waktu lampau al fi'lul mudhari itu apa yang pernah atau akan datang dari kata doro ayu doro itu artinya apa sedang dia apa uh, sedang dilakukan ketika itu menyerupai maksudnya di menyerupai kerjaan ketika itu yaitu berarti sedang maka eh, sedang dilakukan aku contoh ya aku saya sedang atau akan makan ada dua makna di sini jadi fiil mudore ini eh, fiil ini lampau satu saja satu waktu tapi mudore ini dua waktu sekarang atau akan datang sehingga kan fi'il amr apa? Kata kerja perintah. Kul. Kul. Kul. Kul itu apa artinya? Makan. Ya. Makanya kalau kul wallahu ahad. Ya. Beda. Beda. Beda. Salah makhraj. Padahal makhrajnya berdekatan. Ya, kof sama kaf itu berdekatan. Jangan sampai salah. Jangan kul wallahu ahad. Nah, itulah pentingnya belajar. Nah, itulah pentingnya belajar. Seperti itu ya. Sama sebutnya Robil Alamin sama Robil Alamin kan beda. Ya. Alamin tidak beda jauh. Betul. Sahih. Sahih. Baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita kembali ke kodnya. Jadi fi'il terbagi menjadi tiga. Fi'il madhi, mudhari sama amr. Lampau, sekarang atau akan datang, kata kerja perintah, makanlah contohnya. Nah, kod di sini. Kod itu artinya apa? ketika dia masuk ke fi'il madi, kot itu masuk ke sini, itu beda. Artinya kalau masuk ke sini itu beda artinya. Tapi kalau masuk ke fi'il amar nggak mungkin kotnya. Kot uktub nggak bisa. Kot ijlis nggak bisa. Jadi kot itu cuma masuk ke fi'il madi sama fi'il apa? Mudore. Kata kerja lampau, kata kerja akan datang. Nah kalau lampau artinya apa? Kalau akan datang artinya apa? Kalau lampau artinya apa? Kot itu? Nah, seperti tadi saya contohkan apa? pot, Komat. Ini ada dua tanda di sini. Komat. As. Sola. Apa artinya kot komat as sola? Nah, di sini artinya dua. Bisa artinya sungguh atau artinya apa? Litakrib. Takrib itu apa? Benar-benar se sebentar lagi akan apa? akan dilaksanakan. Jadi, tapi kalau secara umum kot kalau masuk ke fi'il mudhari ya fi'il madi ini adalah fi'il madi di sini ya. Ini adalah jenis yang di sini. Komat ini. Ya. Kot masuk ke fi'il madi itu artinya adalah sungguh. Atau apa? Takrib tadi sebentar lagi. Ya, sungguh sebentar lagi. Intinya apa artinya sungguh di sini. Sungguh. Ketika masuk ke fi'il madi apa? Sungguh salat telah telah di dilaksanakan. Ya. Padahal belum kan? Komat juga sudah dilaksanakan belum? Belum. Nah, kenapa menggunakan film madi? Karena apa? Karena menunjukkan sangat dekatnya. Bahkan dalam lafat apa? Nikah. Bahasa Arabnya apa? Kalau kita akan nikah dengan bahasa Arab apa? Zawaj kan? atau nakah tuh, ya kan? Baik, eh, zawaj dan nakah itu lafaz fi'il madi. Ketika akad ya atau enggak pakai salaman misalnya. salah enggak <laughs> pakai salaman. Dia menggunakan kata kerja, kata kerja lampau. Saya telah menikahkan anakku dengan engkau misalnya. Sudah menikahkan belum? Atau mau? Padahal mau, tapi apa? Dengan lafat madi. Menunjukkan bahwasannya itu apa? Akad yang berat. Ya, akad yang apa namanya? Jangan main-main ini gitu. Ini sudah ini gitu. Saya mengucapkan ini sudah serius ini. Seperti itu juga kot komati sholat. Gitu. Kot komati sholat itu apa? Menggunakan lafadz mati. Tapi maksudnya apa? Dekat. Gitu. Akan ini udah udah mau hampir ini. Makanya menggunakan lafadz mati. Makanya di, di para ulama menyimpulkan ini untuk takrib sama untuk apa? Sungguh itu apa? Taukid. Ya. Taukid itu sungguh, takrib itu sungguh, sangat dekat, hampir. Seperti itu. Tapi secara umum artinya adalah taukid. Tau atau takkit. Takkit ya le takkit. Kot kau mati sana. Baik. Ketika berarti kot masuk ke filma, di artinya apa? Takkit atau sungguh. Artinya sungguh. Sudah. Nah, ketika masuk ke film mudore, ketika masuk ke sini Contohnya apa? Misalnya. Misalnya kita Lapat qad di sholat kita ganti dengan Kotaku musola. Ya. Ini ini lapat yang apa? Yang diganti dengan apa? Mudore. Jadi ini kan komat ini kata fi'il apa? Madi. Seandainya kita ganti dengan fi'il mudhari seperti ini contohnya ya. Qad taqumu as-shalah. Kita lihat maknanya juga. Baik. Qad di sini artinya kalau dia masuk ke fi'il mudhari yaitu fi'il jenis yang kedua menjadi artinya apa? Taklil. Taklil itu artinya jarang atau kadang-kadang. Takkid sama taklil ya. Atau takfir juga bisa sih sebenarnya Baik. Di kod yang pertama tadi, di sini ada apa namanya di di kitab Tuhfatusannya dia ada takik, tahqiq sama takrib ya. Tahqiq ini yang mau tulis silahkan kalau nggak nggak apa-apa ini cuman bahasa Arab ya. itu tadi artinya apa? Sungguh telah tadi ya. Sungguh telah atau takkit. Ada yang mengatakan takkit, ada yang mengatakan apa? Tahqiq. Kemudian yang kedua apa? Takrib. Takrib itu dekat pendekatan. Seperti ikut komat Nah, ini istilah di musonif di kitab Tufatus ini mengatakan takik, ada yang lain mengatakan takik sama saja. Kemudian takrif itu untuk mendekatkan kot komat sholat tadi. Kemudian yang kedua, ini adalah maknanya di sini taklil sama takfir. nah ini berlawanan sebenarnya sama takfir. Ya taklil taklil itu apa jarang atau apa tadi kadang-kadang takdir itu artinya sering eh Thank you. Jadi kot takumus musola ini bisa dua makna. Mana yang pertama taklil, mana yang dua apa? Takdir. Taklil itu artinya jarang atau kadang. Takdir itu artinya apa? Sering. Berarti artinya apa? Sholat sering, eh sholat jarang-jarang di, dilakukan. Atau sholat sering, sering dilakukan. Nah bagaimana membedakan antara dua makna ini? maka dari siak dari apa dari konteks katanya atau konteks kalimatnya ya. kalau ini dua-duanya nggak pas ya karena koma karena ini saya contohkan dengan contoh yang tidak pas karena yang betul dengan apa dengan kata kata ini ini cuman iftirodi saja seandainya contohnya seperti ini baik nah dari segi waktu tepat ya kenapa tepat karena sholat sudah dilakukan belum belum berarti akan dilakukan kan Berarti menggunakan fi'il apa? Mudore. Akan tetapi kalau ditambahkan menjadi salah. Karena maknanya apa? Maknanya akan menjadi jarang atau kadang atau menjadi sering. Gitu. Jadi tidak menunjukkan sungguh-sungguh akan dilakukan seperti itu tadi ya, seperti di awal. Baik, contoh yang lain. Ini mungkin agak pembingungan karena ini contoh yang salah. Cuman ifirodi saja. Misalnya, siapa yang bisa bikin contoh kod, eh, untuk fi'il mudhari? Siapa? Kolas? Anas. Qad aflahal mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun itu film aja atau film mudhari? Aflah yuflih. Aflah yuflih, telah. Dalam Al-Qur'an apa? tamtu bi hayati. Kodam itu bukan dari kata kod. kod. Siapa yang bisa nyontohkan dalam Al-Quran? Kod aflah. Kod aflah seperti kod aflah mukminin tadi. Uh, apa ya contohnya di sini ya? Kalau sa, sa sama saufa ada wala saufa yuk tika atau saya kulula kalmu dan seterusnya. Sini juga nggak ada contoh dari apa Al-Quran. Tapi di sini Gini, gini, gini, gini. What? Yes, duku. Ini contoh yang sangat sering diulang apa? Al kaduki. Kot, yes, duku. Yes. Al kadub. Kadu ini oh. Kadub ya. Kadub itu sangat pembohong. Artinya Kot di sini belum kita terjemahkan. Kita lihat ini fi'il apa dulu? Fi'il apa ini? Fi'il mudhari karena contoh yang kedua kan. Berarti kalau kot masuk ke fi'il mudhari dua makna. Makna pertama jarang atau sering, ya. Yasduk itu artinya apa? Yasduk jujur. Kadub itu apa? Dusta. Berarti artinya apa ini? Jarang-jarang. Pendusta itu jujur. Nah, itu konteksnya seperti itu. Jadi sesuai dengan konteksnya. Jika nggak kita katakan pendusta itu sering jujur nggak mungkin ya. seperti itu jadi kod di sini nah, bisa jarang bisa sering bisa jarang bisa sering tapi disesuaikan dengan apa dengan konteksnya kalau di sini konteksnya pasti apa jarang Kod jas dukul sangat jarang orang pendusta itu jujur seperti itu itu contohnya maksudnya ini kan, kan maksudnya kayak Nah kalau seperti itu kan dan mungkin kalau ngasal wasiaku majun. Gitu. Iya. Ya itu kan jadi diartikan mungkin cuma jarang makan. Iya boleh. Jadi secara umum artinya kebanyakan yang dipakai itu apa? Taklil. Jadi apa? Jarang-jarang atau kadang-kadang atau bisa jadi bisa tidak itu kot ya biasanya kalau dia kalau penggunaan dalam penggunaan ketika masuk ke film mudhari itu itu ya jadi bisa jadi bisa tidak gitu atau jarang-jarang. Itu yang sering dipakai. Tapi nanti kalau ada tanda-tanda seperti ini. Kot Kot yang Almu juga sudah itu Yanjah Mustahil Mustahil itu apa artinya? Al-mustahid orang yang rajin atau orang yang bersungguh-sungguh. yang dah apa? Sukses, berhasil, selamatnya di sini. Orang yang rajin itu jarang-jarang berhasil. Betul atau salah seperti itu? Salah. Berarti apa? Sering, sering-sering apa? Jadi sangat banyak atau sering orang berhasil orang-orang yang apa? Sungguh-sungguh itu adalah dia orang yang berhasil. Gitu. Jadi itu sesuaikan apa? Dengan konteksnya. Walaupun sama-sama fiil mudore. Walaupun sama-sama fiil fiil mudore. Nah, tapi kalau secara umum seperti pertanyaan dari akunnya tadi, maka boleh kot masuk ke fiil mudore secara umum, tapi di situ biasanya atau bisa digunakan biasanya dengan makna apa? Makna yang taklil atau yang tadi jarang-jarang atau kadang-kadang. Seperti itu ya. Biasanya seperti itu digunakannya. Baik, kita lanjutkan. Kelas. Kelas. Kelas. Kolas. Kelas. Satu lagi ya. Satu lagi, satu lagi. Tadi soalnya dimulai dari tujuh seperempat. <laughs> enam seperempat. Kita akan sampai tujuh seperempat insya Allah. Sin. Nah, sin. Sin, sin, sin. Sin saja. Kot sudah dua-duanya masuk Nah, sin ini khusus masuk ke fi'il apa? Fi'il mudore Kenapa? Karena sin itu artinya akan. Artinya adalah apa? Bukan. Dalam Al-Quran apa? Apa mas al Quran? Sin? Apa? Kala saya lamu. Kali-kali mereka akan saya lamu. Sa di sini artinya akan. Ya lamu artinya apa? Mereka akan mengetahui. Nah, artinya akan. Dan nggak mungkin dia masuk ke fi'il madhi kenapa? Karena artinya apa? Akan. Fi'il madhi artinya lampau. Jadi nggak mungkin. Jadi dia khusus untuk masuk ke fi'il apa? Fi'il mudore atau kata kerja yang akan datang. Nah, sin ini juga membedakan fi'il mudore yang diniatkan dengannya sekarang atau akan datang. Dibedakan dengan apa? Sin. Misalnya, yakun misalnya, dia makan. Ini sedang makan atau akan makan? Bisa dua kan? Sedang atau akan. Karena fi'il mudhari itu maknanya dua. Tapi kalau kita tambah sa, saya kun, pasti artinya apa? Akan. Jadi sa ini membedakan apa? Membedakan dua makna mudhari. Karena makna mudhari itu dua makna, sekarang atau apa? Akan datang. Dibedakan dengan apa? Dengan sa. Tapi kalau dihapusannya dia kembali lagi ke dua makna tadi, bisa sekarang atau apa? Akan akan datang. Itu. Dan akan setelah di sini akan tapi dalam waktu apa? Dekat. Waktu jauh nanti saya ubah Sampai saya ya insyaallah ya. Sampai saya Baik. Nah, ada pertanyaan? silahkan Sa saya kul, dia akan makan, tapi akannya waktu dekat. Ada pun yang digunakan dalam Al-Qur'an maka apa? Maka semua itu apa? mukjizat ya. Jadi Iya. dari saya akan membeli. Sa berarti dekat. Yang mana? Sa akan akan. Saat hab. Ya. Saya Saya entahi ajar Pelajaran akan apa? Akan selesai. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Baik, berarti PL-nya dihafal wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasing wa ta'i ta'nis Ya. Wajib al wajib al manzili ya. Ini adalah PR. Wal fi'lu fi'l itu yu'rafu diketahui dengan qad dan sin dan saufa dan ta'i ta'nis